Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terlanjutkan masih tentang atof di halaman 126. Hukmul ma'tufi bi harfil atfi. Hukum ma'tuf dengan huruf atof. Qala al-musannifu berkata penulis Ibnu Ajurum Asad Haji ya Fa'in atof tabiha ala marfu'in rofa'ta. kata penulis ya jika kamu mengatofkan ya dengan huruf atof kepada sesuatu yang marfu maka rofakanlah maka uh, e, rofa'kanlah. au ala mansubin nasobta, au ala makhfudin khafatta atau jika mansub dinasubkan atau khafat dimajrurkan ya. Jika majrur maka dimajrurkan. Au ala majzumin jazamta taqulu qama zaidun wa amrun. Atau jika majzum maka dijazmkan. Lalu kemudian engkau katakan qama zaidun ya telah berdiri Zaid dan Amr. Wa ra'aitu Zaidan wa Amran wa Amran aku melihat Zaid dan Amr wa maror marartu bi Zaidin wa Amrin dan aku berpapasan dengan Zaid dan Amr. Wa Zaidun lam yakum wa lam yaqud dan Zaid tidak berdiri dan tidak duduk. Di sini ada catatan kaki bagian bawah kau kau qaulul nifu berkat qaulul musannifi perkataan penulis Zaidun lam yakum wa lam yakut saqata min nuskhatil maqudi warra'i ya perkataan penulis ya Zaid tidak berdiri dan tidak duduk yaitu ya diambil dari salinan ya al-maqudi dan ar-ra'i walaisal jazmu fi yaqud dan tidak ya tidak majzum pada fiil yakud. Jadi Zaidun lam yakum walam uh, eh, yakud. Ya, yakudu. Ya. walai jazmu fi yakudu bil atfi wa nama bilam. Jadi yakudunya itu tidak mazum karena huruf atof, wawu, tetapi dia majuzumnya karena memang ada huruf lamnya sebelum yakudu ya. Watashihul misal dan contoh yang benar yaitu Zaidun lam yakum wayak udu Ya, maka Zaid tidak berdiri dan tidak duduk. Maka Zaidun lam yakum, yakumnya majzum karena ada lam wa udu Ya, tidak wayak ud ya karena wau di sini tidak menjazmkan uh, fiilnya ya menurut pandangan yang sahih ya wal ansabu lau qala ya seperti perkataan Zaidun lam yakul wa yashrabu Zaid tidak makan dan tidak minum jadi contohnya Zaidun lam yakum wa yakudu yakudunya tetap tidak tidak tidak mazum ya karena ada huruf wau tapi memang di matanya itu dia majusum memang karena ada lamnya jadi zaidun lam yakum walam yakut karena yakutnya itu majusum karena ada lam jadi kalau lamnya dibuang walaupun ada huruf wau di mana wau itu atof tetapi untuk fiil yang menurut pandangan di catatan kaki ini tidaklah majzum ya tidak memazumkan selanjutnya asyarhu ba'da an dzakara al-musannifu ahruf al-'athfi atba' ya atba'a dhalika bi bayani hukmi al-ma'tufi biha wa annahu yatbi'u al-ma'tufa alaihi fi i'rabihi setelah ya setelah penulis me menyebutkan huruf-huruf ataf ya maka beliau mengikutinya dengan menjelaskan hukum maktuf dengan huruf atof tersebut. Dan bahwasannya ya wa annahu yatbi'ul ma'tufa alaihi dan maktuf bahwasanya maktuf itu mengikuti maktuf alaihnya di dalam i'rabnya. Fa'idha kanal al-ma'tufu alaihi marfu'an, ketika ma'tuf alaihnya marfu, Kanal al-ma'tufu marfu'an, maka ma'tufnya juga marfu. Nahu qalihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa sadaqallahu wa rasuluh. Dan Allah dan Rasulnya, ya benar. Faqawluhu rasuluhu ma'tufun ala maqablahu qablahu, wa huwa lafzul jalalati Allah. Maka kata rasuluhu adalah ma'tuf kepada kata sebelumnya yaitu lafaz dalalah Allah wal ma'tufu yatbi'u al ma'tufa alaihi fi i'rabihi dan ma'tuf itu mengikuti ma'tuf alaihnya dalam i'rab ya tabi'ahu fi raf'ihi yang mengikutinya dalam marfu'nya wa alamatu raf'ihi ad-dhammah dan tanda marfu'nya adalah dhammah wa in kana al-ma'tufu alaihi mansuban kana al-ma'tufu mansuban ya jika ma'tuf ya jika ma'tuf alaih alaihnya dalam keadaan mansub maka ma'tufnya dalam keadaan mansub juga ya nahu qaulihi ta'ala semisal contoh firman Allah taala wa may wa rasulahu dan siapa yang mentaati Allah dan rasulnya faqauluhu rasulahu ma'tufun ala maqablahu tabi tabi'ahu fi nasbihi wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih. Maka kata rasulahu ma'tuf atas apa sebelum eh, kalimat sebelumnya. Mengikuti dalam mansubnya dan tanda mansubnya adalah fathah yang nampak pada akhirnya. Wa in kana al-ma'tufu alaihi majruran dan jika ma'tuf alaihnya majrur kana al-ma'tufu majruran maka ma'tufnya juga majrur Nahu qaulihi ta'ala semisal firman Allah ta'ala amanu billahi wa rasulihi ya mereka beriman kepada Allah dan rasulnya faqauluhu rasulihi ma'tufun ala maqablahu tabi'ahu fi jarrihi wa alamatu jarrihi al-kasratu zahiratu fi akhirih maka kata rasulihi ma'tuf kepada kalta sebelumnya mengikuti dalam majururnya dan tanda majururnya adalah kasrah yang nampak pada akhirnya. Wa in kana al-ma'tufu alaihi majzuman dan ketika ma'tuf alaihnya majzum kana al-ma'tufu majzuman maka ma'tufnya juga majzum. Lahu qaulihi ta'ala semisal contoh firman Allah taala dalam surat Muhammad ayat 36 wa in tu'minu wa tattaku dan jika kalian beriman dan bertakwa faqaluhu tataku ma'tufun ala ma qablahu wa huwa tu'minu wal ma'tufu yatbi'u al ma'tufa alaihi fi irabihi kata tattaku ma'tuf kepada kata sebelumnya yaitu tu'minu dan ma'tuf mengikuti ma'tuf alaihnya dalam i'rab mengikuti dalam majuzumnya wa alamatu jazmihi hasfun nuni dan tanda majuzumnya adalah hasfun Asfun Al-Irabu halaman 127. Wa sadaqallahu wa rasuluhu wa sadaqa al-wawu harfu atfin sadaqa fi'lun madin mabniun 'alal fathi. Allahu lafzu jalalati fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatu. Wa rasuluhu al-wawu harfu atfin wa rasuluhu ismun ma'tufun مرفوع وعلامة رفع الضمة وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه kedua ومن يطع الله ورسوله ومن الواو حرف عطف من اسم شرط اسم شرط يا اسم شرط وجزم يطيعي فعل مضارع فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون السكون وحرك بالكسر للتخليص من من التقاء الساكنين والفائل ضمير مستتر جوازا تقديره هو الله لفظ جلالة منصوب على التعظيم ورسوله الواو حرف عطف ورسوله معطوف منصوب وعلامة نسبه الفتحة وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه yang ketiga amanu billahi wa rasulihi amanu fi'lun amrin mabni fi'lul amri mabniun ala hadfin nuni wa wawul jama'ati dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahali raf'in fa'ilun billahi al-ba'u harfu jarrin Allahu lafzu jalalati ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu fi akhirih wa rasulihi alwawu harfu atfin rasulihi ismun ma'tufun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu zahiratu fi akhirih wa huwa mudafun wal ha'u dhamirun muttasilun mabniun al kasri